sama ya Aw mislahu bi an atau sama dia punya bagus harganya murah jadi dipengaruhi seorang yang sudah jadi beli supaya bah ulangin barang lu uh, mahalan beli media ulangin ulangin nih eh, gua jual melo sama barang yang lu beli ya harga murah atau harga yang sama barang bagusan nih itu kan yang beli begini ada pulang. kalau mulangin kan zaman akhir boleh zaman akhir ya bisa aja alasan apa gitu nah itu sisi ini yang ngomong kepada seseorang yang udah beli itu namanya menjual di atas penjualan ya yeah. Orang lain dijual ke dia, dijual lagi. Tapi yang pertama disuruh batalin. Ya, dihasut supaya barang dia yang dibeli. Ya. Tuh tujuan begitu nggak boleh. Itu nggak sehat. Saingan nggak sehat di dalam berdagang. Bukan orang jual barang itu jual lagi itu yang dimaksud itu boleh ya, orang jual jual rokok media kita jual lagi boleh yang maksudnya disuruh ulangin dia malah jual ya. batalin suruh nyodok ya. kalau nyodok belum jadi kalau nyodok belum jadi seperti orang belum jadi dia yang masuk duluan ya ya apa kan orang baru muslim kan mau beli barang ini nah ini aja nih boleh boleh apa itu nyodok namanya Eh? tapi kalau dia udah jadi disuruh batalin nah itu yang nggak boleh lagi barang nawar di atas tawaran orang nggak boleh nah, nawar di atas tawaran orang nggak boleh orang belum udah lagi nawar nih itu ini ini ini, ini, boleh tunggu dia, dia batal baru ente masuk dia batal baru ente tujuannya apa nggak boleh nyakitin nggak boleh nyakitin manusia apalagi nyakitin orang Islam haram jual di atas penjualan wasyira ala syira dan membeli di atas pembelian beli di atas jual di atas jual penjualan nggak boleh beli di atas pembelian nggak boleh juga kalau tadi jual di atas jual ya paham ya tadi ya jadi orang disuruh batalin barang itu yang dia beli supaya beli media aja dihasut anu ini barangnya cakep harganya sama atau barangnya sama harga lebih supaya orang itu nggak jadi eh pulangin gitu. Ah, ah dia yang jual bilang si A udah nawar sekian nih dia mau, boleh atau gimana? Gitu? Dia jual misalnya mau jual apa mobil misalnya, itu orang nawar, dia si yang penjual bilang si A aja udah nawar sekian, kan belum jadi. Tawarannya itu belum apa namanya? Belum ijab ya. Belum ijab Boleh itu mau gitu ya? Boleh kalau tak yang dimaksud nawar di atas tawaran orang, dia udah nawar dan bakal bakal jadi bakar jadi ya seperti dulu kasih panjel atau udah ninggalin KTP atau udah ada omongan ya besok deh ada bawa panjernya dia kan udah ngomong udah udah apa namanya udah sepakat cuman belum ngikat itu baru nawar tapi udah sepakat nah, nggak boleh tuh kita masuk kecuali kelarin dulu urusan dia lo jadi gak nih? Tapi lo mau uh, udah nawar segitu gue kasih. Gue nawar segitu, lo jadi gak nih? Ah enggak deh gue batal. Baru nih orang ini masuk. Tapi kalau baru nawar-nawarnya nawar jalan, jangan kepengaruhi nawar jalan. Ntar itu ya, mau ini nungguin dia nawar jalan, apa nggak nawar sambil jalan? Nawar yang nggak nggak nggak ada nggak serius. Dikasih gak Eh, enam ribu enggak ada ini enam setengah ya udah deh itu namanya nawar jawa nawar jalan tapi kalau enam setengah deh jual gitu anda pikir-pikir dulu ya ntar ada telepon ST ntar putusannya anda musyawarah dulu maybe ini ya mainnya nah itu namanya nawar nawar yang nggak boleh di di, di apa di selip Gak boleh singkirin yang begitu, karena dia ada janji begitu. Mau sila, mau kompromi lu besok gue telepon lu lagi hubungan itu mesti ditungguin. Jangan ada orang masuk, ya jual aja deh. Eh pak, pak saya jadi ya berjuang mana? Sakit hati ya pak, sakit hati. Biar hak tetapi nyakitinnya itu yang nggak boleh. Aja gue, kum ya, nih, ya. kum Iya. Jadi kalau benar-benar dipraktikin nggak ada orang yang sakit. Iya. Kecuali sakitnya nggak ada alasan. Ya, sakitnya nggak ada. Hukumnya udah benar jalan, sakit hati juga itu dia berarti emang hatinya yang sakit. Ada alasannya dimana. Tapi kalau hukumnya ada aturan begini kita langgar, di sakit hati, dosa gitu wajar. Wajar memang benar nyakitin dia. Beda kan ada jedalannya beda ya. Wa syira' ala syira' wa huwa ayyagula lil bahi. Kalau tadi ngomongnya kepada pembeli, sekarang ngomong kepada penjual. Zaman akhir tetap di masa akhir Ibsah. Ya. Ibsah li ashtariya minka hadzal mabi'a. Bi azida. batal itu penjualan inti agar agar saya bisa membeli darimu ini barang dengan harga yang lebih mahal. Paham Lu jual berapa? Diberi pulangin, Gue yang bayarin lima setengah. Gue yang bayarin? Gak boleh. Paham gak? Kalau suami, lu lu ini terus gimana gimana ini orang baik yang sama soleh saya aja gitu deh kayak kemarin dia saya orang yang memaafkan pedagang yang besar kan pulangin ini kan babnya yang no pulangin aja kan gak taunya dia jual mau orang nipu namanya karena tergiur tawaran yang lebih mesti dijawab gimana ya maaf deh anda udah jual begini kalau ente emang demen tuh barang ente beli aja begini itu rohbah namanya. Itu jadi dia tolongin, hubungin dia. Ya boleh, boleh. Alah nanti beli barang kemarin tuh. Ada yang mau nih gimana? Apa apa itu nanti gak buat dagang. Itu kan terima nih lima ribu, nih orang nawar enam ribu nih. Jadi komisi dong, ya kan? Komisi. Oh iya, nah aja ya, itu ya. Ah, dua batang aja dia. Ah, dua batang, dua bos tuh. Itu ada Habib Hamid dua batang ngomel. Minta panjer, eh minta komisi 200, 300 misalnya. Sepakat kan? Gitu. Jadi nyari lebihnya salah, jangan orang ditipu. Pulangin barang, ya, jual sama orang. Itu haram namanya. Kalau dia tahu sakit hati, dia nggak tahu nipu. Paham nggak? Orang kalau nggak tahu namanya deh ketipu. Dosa nggak ditipu? Kalau tahu dirinya ditipu sakit hati nggak? Berarti udah tahu. Jadi dua-duanya masuk. Ya. Oh tidak tahu kita tipu. Dia nggak tahu nggak sakit hati, tapi tipu lu yang dosa. Kalau ditahu double. Karena tipu itu nyakit nyakitin orang dibalik-balik Allah bahasa. Wa najsu wa huwa ayyazina bisan. Nah, itu namanya najis namanya kalau yang gitu. Orang disuruh pulangin barang, dia bayar harga yang lebih mahal. Itu disebut najis. Ya, bukan najis. Najis pakai shin besar. Kecuali tar, eh, rombah, karena memang demen itu barang ya demen itu barang dan caranya tadi begitu tuh kita rezo sama yang yang apa namanya yang udah beli ya gimana barang lu nih gue pulangin yang lo beli gue pulangin aja duit itu gue ambil lagi nih ada orang yang yang lebih lebih depan nih ya. lebih penting ini lebih berharga buat dia daripada lo nih iya apa deh kesian dia gue sih gak begitu begitu penting banget jarang jarang tapi kalau dia ya, ridho kan justru ridho juga ya karena kenapa ada rezbah ada sesuatu yang lebih lebih lebih demen daripada itu wa huwa ayadida bisanan la li raghbatih nah, najis ini nggak boleh tuh ya yaitu melebihkan harga bukan lantaran rohbah bukan lantaran demen baliyah yakhda'a ghairahu bahkan untuk nipu orang lain apa itu nyesepin ya, gelincirin atau merugiin yakhda ya. yukhadi'un Allah walladzina amanu orang munafik kan nipu Allah ya, tapi Allah nggak bisa ditipu ya wa ma yahda'una illa ha anfusahum wa ma jadi kalau kita jual barang, tiba-tiba ada tawaran yang lebih tinggi, nggak boleh kita kita pulang, kita batalin. Hatta udah baru panjang nggak boleh. Uang panjang orang. Mau jadi jual belum? Oke, okay. niatnya be, ada tawaran yang lebih, jangan. Karena udah terima, berarti rezeki kita emang segitu. Allah kirimin dagang kita Untungnya segitu. Udah terima, ntar berkah. Kadang-kadang udah jual ngepas, eh ada yang datang untung ini. Ya, ujian pedagang. Udah pegel banyak barangnya Ya udah, pedagang itu yang pintar, itu jual seri rugi nih dia. Pedagang yang pintar tuh jual seri cuma rugi. Kenapa ya? Karena satu, barang tuh udah kelamaan, duit nggak muter. Ya. Kedua, dia kan ada bayar-bayar itu kan kos kiri mampir. Itu jual asri aja rugi. Ya. Karena gue jual asri dah, cara rugi. Eh tiba-tiba udah udah kita anggap dah datang. Orang gue lihat barangmu yang banyak, gue berani itu banyak. Ya, ya ujian tuh. Ujian gimana? Kalau orang yang gak ngerti biji, nyari akal buat nipu, buat nipu supaya barangnya balik. Alasannya apa kayaknya? Gitu? cari akal. Kalau bagus jadi makelar di situ. Bilang barang yang anda jual ente ada yang mau nih tawarannya lebih tinggi dari pembelian ente. Berapa sekian? Boleh deh, tapi anda dapat deh komisi deh. Jujur aja komisi. Nah, berarti dia dapat keuntungan di situ. Wasawmu ala sawmi Saumil ghaib Dan menawar di atas tawaran orang lain Tadi Bihairi iznihi tanpa izinnya. Kalau izin dulu boleh kan tadi. Nah itu nawar nih, itu jadi gak? Katanya itu mau hubungin aneh. Tapi akhirnya tungguin, itu gak dekat atau gimana nih? Gak jadi, gak ah. jadi. ya. Atau, wah emang dia buat apa? Gitu kayaknya begini-gini lebih perlu dari itu. Ya udah deh kasih dia deh Nah, itu izin. Izin yang nawar orang pertama. Kalau tawaran serius, kalau tawaran sambil jalan ya usai eh. ya akhirnya dagangan itu tergantung di gitu. senawar jalan senawar jalan kamu maaf ini udah ditawar sama orang tadi jalan mau jadi jadi juga, kalau yang serius Ayat bin sana bahwa dia melebihkan harga pada ayat setelah dua-duanya udah udah nyatakan kedua-duanya udah, udah menjelaskan bis ikrarihi kemantepannya ya. istiqrar ya walaupun belum panjang tapi dari omongannya udah istiqrar ya deh besok ya ada kabarin lagi nih paling lambat udah itu mesti tungguin dia tuh karena dia hakikatnya udah nawar bener Tinggal kita tungguin. Ada orang datang lagi, jangan dulu tungguin dia. Kalau mau cepet telepon, khususnya ini kan. Oh yang pernah bilang, enggak, gue besok putus aja, jangan lo jual orang. Tetap, itu udah mesti nggak boleh, nggak boleh tidak. Tapi itu panjang dong, biar ini. Kalau itu nggak kekuatan, ntar itu kagak jadi besok. Aneh jadi begini, ya tahun lebih panjang. Udah, ulang yang aneh nih. Enggak, gue tetap besok gue nggak mau pasir ya lu gimana ya gue daripada untung eh, dua puluh ribu nggak pasti mendingan dua ribu yang pasti ya kan gitu ini gitu, bisa jawab gitu lo dua puluh ribu tapi besok belum pasti ini dua ribu udah pasti orang yang pinter minum dolar angin iklan jadi begitu yang pasti ya orang yang orang saleh antum mau mati perang di jalan Allah apa mau mati husnul khotimah mau mati perang di jalan Allah atau mati husnul ya orang soleh jawab aneh pilih mati husnul khotimah iya karena mati husnul khotimah udah pasti ya pasti selamat ya husnul khotimah. Tapi mati di jalan Allah belum tentu selamat, tergantung niatnya. Kalau niatnya supaya namanya jadi ya dicantumkan pada deretan diwan pahlawan, ria. Niatnya buat nyari gonima, gak ikhlas perangnya. Jadi itu yang pasti suatu yang pasti. أو يعرض على المش أو يعرض على المشتري بأرخص منه atau dia dia apa ajukan ya tawaran ke atas pembeli itu yang lebih murah nggak boleh juga jangan paslon ya tujuannya pokoknya ngerugiin yang lain ngerugiin satu pihak ya nggak boleh nipu ngerugiin, nyakitin dengan cara itu nggak boleh. Faslun fitain wa mau wa maudulil ghani. Pasal di dalam masalah hutang dan mengulur-ulur mengulur-ulur pembayaran orang yang sudah mampu mampu bayar tapi mulur kecuali hutang yang tempo ya hutang yang berdes, berdejam ya tapi kalau hutang yang nggak ada omongan kredit gitu dia ya, harus mampu bayar lunasi Lagi udah sampai ajalnya sampai batas waktu yang ditentukan mana pinjamnya uang sejuta Insya Allah sebulan bulan besok dibayar ternyata bulan besok dia mampu bayar mulur aku itu harap nah, ditagi atau nggak ditagi dia mesti bayar karena dia udah mampu bayar tapi kalau nggak mampu nggak mampu emang nggak mampu ya. si Pemi peminjam yang minjemin yang minjemin mesti kasihannya kemudahan kelonggaran oh iya deh tuh lihat yang ngutangin ngasih kelonggaran karena melihat yang utang memang betul tidak ada kemampuan dua-duanya nggak dosa itu bahkan yang pertama dapat pahala yang ini nggak dosa ini iya dong yang ngasih yang ngasih kemudahan ini iya nggak pasti deh kapan aja yang punya uang bayar karena itu ya. cuma biasanya kalau kasih begitu kalau orang yang wataknya emang jelek emang gak ada niat udah pinter itu alhamdulillah seribu kali bro. besok bilang lagi nggak ada duit belum mampu padahal wah macam-macam bisa beli bayar utang susah minjem ke masjid bayarnya ke masjid kan ujungnya lu ngotot tapi bayar Kecuali dari awal memang bilang begini, cicil ya, gitu. Apalagi ada kemudahan dari orang yang meminjamkan. Akhrajal Bukhari wa Ibnu Majah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha haddallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha Adalah Allah mengeluarkan Bukhari dan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah dari Rasulullah SAW. Siapa orang yang mengambil harta manusia minjem. Siapa orang yang minjam atau mengambil harta dari manusia dan dia berkehendak untuk membayarnya, minjem niat bayar. Minjem niat bayar. Adallahu ya Allah akan berikan dia cara atau jalan untuk bayar untuk mudah. Astagfirullah, Allah yang bakal bayar itu. Maknanya apa? Bukan Allah kirim duit dari malaikat. Maknanya Allah kasih dia jalan kemudahan untuk bayar utang. Makanya kalau utang niat bayar itu aja dulu modal gitu. Tapi kalau utang tidak ada pikiran mampu bayar jangan minta ya minta ini yang minta utang gak ukuran bayar jangan kalau ini gali lubang tetap lubang jam sini nggak mau bayar jam sini bayar sono jam sini nggak mau bayar oh, bayar sini wah aja gali lubang tutup lubang persis kayak lagu siapa itu Roma ya koi lubang tutup lubang capek akhirnya habis waktunya habis buat itu Lali lubang untuk Ani mau minjem tapi takut gak ada kemampuan bayar Gak minjem Ani perlu banget Tapi ngomongnya mau orang yang Laki, orang baik, jangan orang bakhil Yang orang bahil dipinjemin kagak diomongin paham ada tuh hadisnya kata Nabi kalau kamu berhajat ndaklah kamu berhajat kepada orang baik jangan kepada orang yang bakhil kalau kepada orang bakhil dapat kagak kehormatan kita hancur lebur berantakan amburadul gak perkara diumumin orang kadang nggak diomongin, diomelin. Tidak Oh, Tahu Udah ngaji nggak? Omel. Kecuali nasihat nih. Ujung-ujungnya ngaji, tapi nasihat bukan Jadi kalau ada orang yang datang minjem kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia menilai diri kita orang baik. Paham Dia Dinilai diri kita orang baik. Karena kalau dia nggak tahu diri kita orang baik, sebaliknya dia menganggap kita orang jahat, orang bakir, nggak bakalan mau datang. Karena orang kalau minjem itu, dia menjatuhkan kehormatan. Dia udah jatuhin kehormatan tuh. Dia udah jatuhin kehormatannya, jangan kita jatuhin lagi udah jatuh kita injok jangan ya, dia sih ngomong aja jatuh kehormatan dia jangan ya gitu. gitu. Ya. lagi yang minjem kiai ustadz dulu berarti itu mesti bagaimana berarti itu kiai dulu tahu goreng orang baik gitu tapi yang nggak boleh datang ya berarti gue orang bahil kali <laughs> jadi bangga gitu Nanti kalau orang yang karim itu, dia pasti akan sifat samaha. Ya. ya, ya, apa gitu. Kadang-kadang dibebasin semuanya. Yang pikirin ini ikhlasin. Kadang-kadang ikhlasnya di akhir. Sampai orang meninggal dunia, saya udah ikhlas. Aja gak? Coba. Orang baik. Ah, gue jadi akhirat. <laughs> Noghoyel lumayan dua juta dapat sholat 10 tahun Menyebut dua juta ngambil sholat 10 tahun Jadi di dalam masalah meminjam dan meminjamkan itu ada dua hadis yang harus juga pahami. Kalau di sisi lain kita sebagai orang yang terdesak harus pinjam cari kata Rasulullah yang model begitu. Kedua, jangan tunda membayar kalau mampu. Ya. Kalau dari sisi kita orang yang bisa minjemin, ada lagi hadis yang ngatur. Ya. Gampang apa? mulu itu apa memudahkan. Kalau bisa bebasin paruh, setengah atau semua. Nah, itu perbuatan itu nggak sia-sia nanti Allah bebasin hasan kejelekan itu. Sebagaimana kita bebasin hutang dia, Allah bebasin kita di neraka. Nanti ada hadis ini, riwayat. Niat bayar, Allah kasih kemudahan buat dia bayar. Adallahu anhu. Waman akhada yuridu idlafaha adlafahullah. Yang orang yang minjem mengambil harta dari manusia tujuannya mau merusak, nggak mau bayar. Ini Dijebel aja bayarnya Raja ada dia Atlafa Allah. Allah bakal bikin susah dia untuk bayar. Allah bikin apa namanya? Bangkrut usahanya, ini hartanya. Jadi gak bisa bayar ya. ya. Ini pribadi ya. Pinjam kepada pribadi. والديلاني صاحب السن مولول بقبره لا يفضه إلا جزاء دينه Dailami meriwayatkan hadis صاحب dain orang yang punya hutang maglulun bi gabri terbelenggu di kuburan Makanya kalau meninggal dunia ada, ada apa namanya keluarga. ada kata almarhum punya hutang, piutang, Ya. Tolong berhubungan dengan kami kami yang akan menyelesaikannya itu memindahkan hak eh kewajiban harus wajib untuk menyelamatkan eh, almarhum kalau orang lain aja wajib bagi yang mampu itu untuk nanggung supaya selamat ya, saudara apalagi kami anak ya orang tua balapan harus sih baik kalau nih almarhum punya kita nanti yang nanti ntar kita jangan takut ditanggung lagi sama Allah tanggung lagi kita nggak mau bayar nanti Allah yang tanggung ada lagi yang tanggung kita ya, capek akhirnya ujung-ujungnya Allah yang tanggung Allah yang panggil tuh orang yang punya utang ya yang utangin Rizky dulu utangnya cipulan, cipulan ditanggung oleh cipulan, cipulan ditanggung bulan bulan bulan hampir semiliar yang nanggung, kakak bayar bayar. Oh enggak, ide, ide, ide, ide, ide. Sekarang aku yang nanggung kata Allah. <laughs> Mau kata apa? Mau saya kasih eh, ampunan dosa atau saya tambahin pahala dan saya berikan surga yang nggak dimiliki orang-orang yang bebas bebasin utang. Nih modelnya begini. Yang Tuhan ya Allah, itu udah bebasin, bebas. Gampang bagi Allah ya. Ya Allah rayu rahayu. Mau dibebas, mau ditapain pahala, eh dia, dia namanya diampuni dosa. Kalau diampuni dosa kan bisa ngepas. Surganya ya tergantung ya. Kalau ngepasnya antara dosa pahala, ya diampuni dosa ngepas. Sorge kan tahu ya apa mau sorge yang model ini nih yang itu dong bebas ini utang iya iya itu yang buat Allah yang nanggung jadi jangan tak takut jadi nanti saya yang nanggung ya Rasulullah langsung jadi nanti kere semua orang kaya tapi ketika Rasulullah menghadapi mayat ini punya utang punya ada yang tangguh ah, uh, udah bayar belum Kalian sholatin aku nggak mau kata Nabi. Kalian sholatin aku nggak mau. Jadi nanti ya Rasulullah saya tanggung utangnya. Ah, Rasulullah sholatin. Dan setelah itu Rasulullah berkata dengan Ali, engkau akan ditanggung oleh Allah Subhanahu Bagaimana kau tanggung? Ya. Bebaskan orang ini neraka, maka kau akan dibebaskan oleh Allah dari neraka. La yafurduhu illa gadawlaih. Tidak ada yang bisa melepaskan itu hutang kecuali gada Udaya. Bayar hutang. Jadi orang yang punya hutang itu di kuburan yang terbelenggu, ya, rantai, terikat. Tidak ada yang bisa lepas ikatan, melainkan gada Udaya. melainkan bayar hutang. Kecuali ada yang jamin. Saya yang tanggung utangmu kalau pakai. Walaupun berbayar, mindahin aja. Ya. Terpesona di mana? Gue minta kalau lu utang mau anak pesona di situ. Gak pakai begitu Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan hati-hati hamba. Gak dari anaknya, dari kawan. Gak dari kawan, dari orang yang dia gak kenal. Ya. Allah maha kaya jika Allah gerakkan hati. Makanya kita nggak bisa ngandelin manusia kan, tapi kita andelin. Jangan bergantung pada manusia, tapi bergantung pada Allah. Makanya haram hukumnya apabila ada orang yang dianggap pokok baik ini segala macam dengan teriakan-teriakan yang melampaui batas. Ya mati dikit-dikit hari dia. Ah, ya kelapa lagi gitu ngari dia nah pun seolah-olah dia jadi Allah ya yang ngasih makan memang dia yang dia meninggal jadi mati orang sekampung jadi kelaparan orang sekampung kan ya ya ya boleh tapi kalau puji boleh Oh, dia orang baik, oh, boleh. Tapi kalau lantaran dia, aduh, neraka ini. Dia udah meninggal. Siapa lagi yang bantu kita? Eh, Allah. Yeah siapa ya, lagi yang kasih makan kita, ya Allah. Gak boleh. Itu menunjukkan gak boleh ta'aluk bergelantungan kepada dalam segala hal. Ngadolin eh, ikan paus, eh ikan teri malah yang, yang bisa nolongin. Uh, ya. oh, kalau paus diharapin ya, ikan paus, masakan ditolak kagak malah dibantu ikan kering yang gak dijual dulu ya betul Assalamualaikum iya itu Allah ya Allah gerakan nanti wa tabrani man adana dainan wa huwa yadwi ayu adiyahu ajahu Allahu anhu yaumal ومن استدان دينا وهو لا ينوي أن يؤديه فمات قال الله عز وجل يوم القيامة أظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه ويؤخذ من حسناته فتجعل في حسنات الآخر فإن لم تكن له حسنات ukhidha min sayyiatil akhar wa tuj'alu alaih dan tak berani menghadiri siapa orang yang berhutang ada anak melakukan dainan hutang jadi berhutang jadi. sedangkan dia niat untuk membayar hutang itu maka Allah tunaikan dia di hari kiamat ya. Allah yang bakal beres hutangnya utangnya di hari kiamat dan tadi yang saya bilang dia utang niat mau bayar tapi nggak mampu nggak mampu nggak mampu mampu, nggak mampu kalau mampu nggak bayar dosa itu tadi mengulur-ulur bayar hutang ketika mampu nggak boleh tapi dia benar mampu Maksudnya nggak boleh gimana nanti? Ada hukuman. Ketika dia mampu, dia nggak Tapi malah digunakan buat hal lain, hal lain. Akhirnya nggak mampu, kan nggak bayar loh, tapi mati. Itu yang dihitung tuh, waktu dia mampu dia bayar, itu yang hitung. Itu yang hitung. Itu yang dapat hidup, yang dapat siksa yang itu. Kecuali dari mulai hutang, terus sampai mati yang mampu lain. Itu bebas. Yang penting niatnya dia udah awal bayar. Siapa yang berhutang lalu niat bayar, tapi kemudian dia nggak punya kemampuan, tunggu-tunggu, berusaha buat bayar kemampuan. Ya, emang benar-benar susah. Itu Allah yang tanggung nanti di hari kiamat. Allah yang itu. Ya. Kecuali dia nanggung, eh ngulur, udah mampu di Allah aja Atau ngutang, nggak ada niat bayar awalnya harusnya saya ya. itu juga kena tuh yang model begitu Allah gak bakal bayar di akhir di hari dia jadi niat sangat penting ah, niat mau kopiah niat ini merupakan kendaraan kita ya. mau kemana kita menuju keredoan Allah maka niatnya mesti hilang ya. mau kebaikan niatnya mesti baik mau buruk ini Ania mati Ya. Kalau orang itu pemerintah ya. dia nggak bayar sampai mati itu tanggung jawabannya di akhirat masih jatuh. Awal ya, gitu ya. Banyak banget tuh. Kalau sama orang kan amalnya diambil sama orang itu kan. Oh, duit itu duit siapa lagi kita tahu ya. Kolektif nggak mampu jawabnya itu. Nah, ya, pemerintah, pemerintah juga bukan bukan orang ini, maksudnya bukan seorang seorang. Jadi, iya. hmm. ada yang malah gitu. Apa aja, bukan bukan kekurangan itu banyak. Dia untung maksudnya. Aman aja aman. Tapi nggak tahu riba aja. Wallahu alam. Yang jelas pasti ada hitungan, tapi saya nggak tahu itu pada siapa. Karena di situ kan udah duit kita ampun ya. Duit si Polta, si Pak Imin, Pak Ijo, Ahmad Ali. Mereka juga kan nggak tahu itu siapa ya? Nah, hidupnya nyampur ya. Hidup dia, hidup dia, hidup dia, nyampur. Jadi diminjam pakai duit siapa ya? Yang jelas pakai duit nasabah ini. Pakai duit nasabah, tapi nasabah yang mana tuh? Padahal dia nasabah nggak dirugikan, ada pembayaran bunga. Berarti dia ngutang kepada bank. Apakah bank bisa nanti dia di akhirat? Wah aman itu kayaknya tuh. Jangan bercanda lah. Nah ini yang khusus. Jadi pembahasan kita nih, ini pokoknya Karena di zaman Nabi tidak ada bank. Di masa tabiin tidak ada bank. Banknya sekarang-sekarang aja ya. Di masa awal kabar merapi baru muncul bang. Dulu nggak ada, ada rumah lah aja. baik rumah memang bukan bukannya dia uang pinjam itu nggak buat bantu jadi diambil dari harta zakat. Zakat orang kaya, infak orang kaya. Orang kaya nggak pikir lagi di infak di zakat emang mesti dikeluarin. Dia gak pikir lagi, gak ada keuntungan di situ kecuali akhirat. Kalau ini kan uang tabungan orang di diputer di banknya. Jadi itu minjem minjem itu bank. Kalau nggak bisa bayar, siapa yang lagi di akhirat ya? Kalau orang menangi kan dia ada untungnya nah Nasabah biar gimana nah, di sini nggak berkurang ya. Karena diputar nih bang. jadi ada yang mungkin ya? ada Ada begini. <laughs> Gila retorika ya. tapi jangan enak nih, Niat nggak bayar, niat jangan. Ya kalau seribu orang yang minjem gitu bangkrut, nasabah hancur. Makanya nggak boleh hal ini di dibuka ya, karena dulu nggak ada yang namanya bank baitul mal baitul mal sifatnya buat pinjam bukan pinjaman bantuan siapa yang susah ada itu gaji gaji dari baitul mal kalimah gaji dari baik mal tapi tetap dari uang agnia agnia dari baik diambil dari ghanimah ada juga dari orang murtad Orang murtad, HP di nampas Ya, taruh di Baitul rumah. Nanti kalau dia kembali lagi, Islam mulai. Uh, oh, udah lewat isu. Wow. Sampai mana tuh? Pamata ya. Wa masadana dainan wa huwa la yanwi bidaniyan ayu adiyanu. Pamata lalu dia mati. Allah berkata pada hari kiamat, Apakah kamu mengira bahwasanya aku tidak tidak bakal tidak mengazab hambaku ini lantaran haknya? Lalu diambil tuh kebaikannya. Karena yang utang nggak bisa bayar atau nggak ada niat bayar waktu utang hingga tidak bayar sampai mati, itu hasanahnya diambil mau. Kebaikan orang yang utang diambil, tutupin buat utangnya. Kalau nggak ada kebaikan, tambahin jelek. Ya, ya orang bayang kagak ngaji kagak senyum orang kagak ini manusia kurado nih bayang kagak kuasa kagak sedekah kagak nyampur ngaji kagak senyum kagak obis oh, oh, masalah juga ada sama sekali gimana nih punya utang lagi tambahin lagi kejelekan sayian orang yang ngutangin ke diambil tusuk lagi kalian dulu antil kali iya. ya ulama aja takut utang takut kebaikan tidak diambil ya makanya ulama itu kalau utang di murid yang baik masa murid kayak gini nggak ah, maafin ustaz ya ya guru gue dikasih deh ya. baru 10 miliar ntar gue bisa pati dia gitu Wah guru ngomong ini biasa murid mereka kabur, gitu. Oh, jangan bicara ya, Porque vou botar duit olho para a patu Fatu fatu ja'alu bi hasanat lalu dijadikan buat kebaikan orang lain itu. baiklah takut takun lahu kalau nggak ada kebaikan ukhidha min sayyi'atil apa? Diambil kejahatan orang lalu fatu ja'alu alaih. Dikasih punya utang nggak mampu bayar hari ini Ya. Satu orang yang punya utang nggak punya niat bayar, itu dapat siksaan. Yang kedua punya utang niat bayar tapi pas udah mampu mulur. Mulur akhirnya nggak mampu. Itu juga tiga. Wallahu a'lam.